Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamatkan kami, rahmati kami, berkahi kami, ya Allah. Semua majelis cahaya hati, insya Allah diselamatkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, sesuai dengan saling kita mengucapkan salam dan menjawab salam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila Guru-guru yang mulia, anak-anakku sayang, jauh-jauh dari Garut, SMP IT Al Khairiyah Mudah-mudahan kalian menjadi anak soleh solehah semua. Kali ini kita bersama Ustadz Mujiadi dan Ustadz Maulana Jaludin Dua-duanya adalah imam para penghafal Al-Quran.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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita duduk di majelis yang mulia ini kalau kita perhatikan sesuai dengan tema kita mengenal atau sab'ah mengenal tujuh bacaan Al-Qur'an saya teringat dengan sebuah kitab yang sangat bagus Ustaz ada namanya Al-Itqan fi Ulumul Quran yang terkait masalah Al-Quran kalau yang terkait masalah atau sab'ah ada namanya al-iqna fi qiraati sab'ah. Ada lagi yang sangat bagus Ustaz. Ada namanya Athumun fi qiraati thamaniyah. Ada yang mengatakan Al-Ashrah. Dan ada kitab yang sangat bagus. Ittihaful Fudala'i fi arba'ati asyarah. Fudala'il bashar fi kira'ati arba'ata Ashar. Masya Allah. Ini kitab yang sangat luar biasa. Kitab ini menerangkan bahwasannya Al-Quran itu bisa dibaca dengan empat belas bacaan Quran. Kalau mungkin yang selama ini selalu kita dengar itu kiroah asim ya Ustaz ya. Seperti tadi kori ya dan imam besar Ad-Dikra membacakan bagaimana contoh atau bacaan-bacaan ya kiroah sabah ini. Mungkin kita mengenal dulu ya. Ada namanya Imam Nafi Al-Madani. Imam Nafi Al-Madani ini mempunyai murid. Muridnya dua. Yang masyur. Ada namanya Imam Warash dan yang kedua ada namanya Imam Kolun. Saya akan membacakan Ustaz contoh-contoh dari Kiraatus Sabah. Coba jemaah perhatikan surat Al-Fatihah.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 Bedanya adalah kalau bacaannya biasa kita dengar itu Maliki Yaumid Midin panjang. Tetapi Imam Wars ya Maliki yaumiddin. Ya. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ada tiga perbedaan. Yang pertama adalah Maliki Yaumiddin. Yang kedua adalah alaihimu Ya. yang ketiga adalah ghairil maghdubi alaihim. Ya. Luar biasa ternyata Al-Quran itu tidak diturunkan dengan satu bacaan. Ya. Coba kita mengenal lagi dengan bacaan yang lain, yang lebih unik lagi jamaah. Coba kita perhatikan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kalau ini bedanya Ustadz الرحمن الرحيم ملك يوم الدين kita ada dua bedanya di sini. didengungkan, langsung di, ya, tidak dipanjangkan mimnya. Ya, coba lagi kiroat yang berbeda. Nah, ini lebih unik lagi jamaah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين So diganti menjadi sin Ustaz. Luar biasa ternyata jamaah. Ternyata ada lagi yang lebih unik. Ya. ya. Coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ziratul ya so diganti menjadi zo ya masya Allah mungkin ya, di beberapa pengajian di beberapa asatis mungkin pernah kita dengar ya mungkin menurut kita ini adalah sebuah candaan Ustadz ya mungkin kita pernah dengar ya bacaan ad-duha ya ada enggak ada ternyata Coba buka surat Ad-Duha. Saya akan langsung membacakan dengan kiraah warsh. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فأوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tujuh bacaan Al-Quran. Ada yang mengatakan thamaniyah, ada yang mengatakan asyrah, sepuluh. Dan bahkan ada ulama yang menulis sebuah buku yang tadi saya bacakan adalah Ittihaful Bashar fudalail fi qiraati arba'ata Bahkan beliau mengatakan 14 bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kalau seandainya kita sholat lima waktu dengan membaca ya dengan kira-kira yang berbeda sangat nikmat sholat kita yakin kita ya kita bersama pasti kita akan sholatnya lama ya tapi tentu yang paham yang pelajari Hmm, kita ikut juga hei, walaili ida saja wah gabung-gabungan tuh semua jurus pokoknya yang penting sudah ada nah ini penting ngaji beliau lama belajar memahami duduk ini kembali lagi ke Sudan karena tiga bulan lagi menyelesaikan S2 beliau dan beliau menghafal Al-Quran berapa lama bisa hafal tuh saat 10 bulan 10 bulan 10 bulan ini nggak hafal Quran buat duhe. Nggak ketemu. Baru hafal itu doang sudah buat duhe. Allahu Akbar. Subhanallah. Sayang terbatas waktu. Mungkin terkejut. Ya, mungkin ada yang, wah, oh, nggak bisa nih. Salah nih. Wah, ini bidah nih, bidah. <laughs> Itulah pentingnya kita belajar mengenal Abi juga terkejut saya. Ya. Makanya Abi langsung tanya, oh rupanya ada ilmunya. Sudahlah, kita terus belajar, belajar, belajar, belajar. Minal mahdi ilal lah. Dari buayan sampai ke liang lahat. Sampai wafat, terus belajar. Makanya Abi senang duduk paling dekat dengan guru. Biar banyak belajar. Dan terus belajar. Terima kasih Ustaz Muji. Mudah-mudahan segera selesai S2-nya pulang dari Sudan dan nikah lagi kemudian Ustaz Maulana Jaludin Imam Masjid Azikra terima kasih semua ikhwatal iman jangan lupa amal jariah ini terima kasih banyak dan terus mengalir silakan datang langsung bawa semen eh, pasir besi tapi sebelumnya hubungi dulu Aki Awaludin apa yang menjadi keperluan di lapangan 0856 90.010 Arifin ulang 0856 puluh ribu sepuluh dan ada insinyur kita di sini Desa Cibadung Gunung Sindur silakan datang langsung sana gaspol wah sedang pembangunan pondok pesantren Azikra mudah-mudahan ikhwah yang beramal diterima oleh Allah menjadi amal jariah dimudahkan urusannya disehat afiatkan doa-doanya diijabah cita-citanya dikabulkan wafat husnul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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.